الحمد لله dan puji شكر kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini menggiring langkah kaki kita ke tempat ini dengan tujuan untuk memperoleh warisan daripada Nabi Muhammad SAW yaitu ilmu yang bermanfaat insyaallah di dunia dan sampai nanti di akhirat. Sebagaimana yang biasa kita baca pada pertemuan hari ini setiap hari Rabu pagi yaitu kitab Al-Hikam karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mana kitab ini berisi hikmah-hikmah cuplikan kalimat-kalimat hikmah yang insya Allah sangat bermanfaat apabila kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum وقال رضي الله عنه كثيرا ما يلتبس الحياء المحمود بالجبن المذموم والفرق بينهما أن كل حياء حملك على ترك خير ووقعت بسببه في شر فهو الجبن المذموم وليس بالحياء لأن الحياء لا يأتي illa bi khairin kama fil hadis. Dikatakan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwasanya orang itu sering keliru mengartikan. Orang itu sering keliru memahami antara sifat malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela. Sering salah diartikan. Malu itu kita mau maksiat malu. Ini namanya haya. Tapi kalau mau datang ke masjid malu, bukan haya namanya, pengecut berarti. Nah, orang itu sering salah mengartikan. Gimana malu dan gimana pengecut? Jadi dibedakan oleh beliau Habib Abdullah bin Alwil Haddad, ada yang namanya haya, ada yang namanya jubun. Kalau haya itu malu, kalau jubun itu pengecut. Katakan di sini gimana wal farqu bainahuma adapun perbedaan antara keduanya antara sifat malu dan sifat pengecut tersebut anna kullu hayain hamalaka ala tarki khairin setiap rasa malu yang mengajakmu untuk meninggalkan kebaikan wa waqa'ta bi sababihi fi syarrin dan menyebabkan engkau berbuat sebuah keburukan fahuwal jubnul madhmum maka ini bukan sifat malu tapi ini adalah sifat pengecut yang tercela walaisa bil haya dan itu bukan sama sekali masuk ke dalam bagian sifat haya li'annal haya la ya'ti illa bi khair karena rasa haya itu enggak datang kecuali untuk hal-hal yang sifatnya positif kama fil hadis sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang nah, dikatakan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al haya'u la ya'ti illa bi khairin." Sifat malu itu enggak datang kecuali untuk urusan-urusan yang positif. Jadi harus dibedakan. Ada sifat haya, ada sifat jubun. Ada sifat malu, ada sifat pengecut. Cara membedakannya kalau sifat malu itu menjadikan kita meninggalkan kebaikan, contohnya mau belajar, mau datang pengajian, takut, wah saya tidak enak, saya nggak biasa datang pengajian. Nanti kalau datang pengajian saya malu. Ini bukan malu, pengecut ini namanya. Mau belajar ngaji, dilihat ternyata teman-temannya yang belajar anaknya usianya jauh lebih di bawahnya dia. Dia mau belajar ngaji, pikir, pikir, pikir terus. Saya malu mau belajar ngaji barengannya anak-anak kecil. Ini bukan malu, tapi ini namanya pengecut. Nah, yang namanya malu itu selalu mengajak kepada kebaikan. Kalau mengajak kita untuk meninggalkan kebaikan bukan malu, pengecut namanya. Atau kita mau ngingatkan orang malu. Ada orang misalkan ada orang misalkan sholatnya auratnya kebuka. Sering itu kalau biasanya anak muda itu kalau pakai baju itu kaosnya itu agak ketat, ya kan? Dan celananya juga agak larat. Itu ketika ruku atau ketika sujud sering auratnya itu kelihatan. Nah, kalau ngingetkan seperti ini nggak berani, ini bukan malu namanya pengecut. Saya malu mau ngingatkan. Gak malu pengecut. Loh kamu lihat orang berbuat salah di depan kamu ngingatkan kok gak berani. Ngingatkannya sepele lagi cuma masalah sholat. Ini bukan malu tapi pengecut. Nah adapun sifat malu itu tidak akan datang kecuali untuk hal-hal yang sifatnya positif. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat mal itu tidak datang kecuali untuk segala sesuatu yang sifatnya baik. Makanya para ulama itu mengartikan haya itu gimana? Qalal ulama hakikatul haya khulukun yab'athu ala tarkil qabihi wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqil dzil haqq. Rasa malu itu apa? Rasa malu itu adalah sebuah perbuatan yang mengajak kita untuk meninggalkan sesuatu yang buruk dan juga mencegah kita untuk lalai di dalam menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikatnya haya, rasa malu. Jadi kalau misalkan kita yang sering sembahyang di masjid, kita sering sembahyang di masjid Kemudian makan malam di diskotik, hayak malu, nggak pantas. Lalu biasa sholat jamaah di masjid, masa mau makan malam tunggu ke diskotik. Saya malu, ini namanya hayak. Kenapa? Mengajak kita untuk meninggalkan keburukan. Santri misalkan, yang namanya santri Mbak pantas kemana-mana pakai celana jin disobek-sobek, sobek itu saru, abis itu sangunya kitar, bukan sangu kitab, gak pantas. Ini namanya haya. Kenapa? Mengajak kita untuk meninggalkan keburukan. Yang punya anak, anaknya dilarang untuk ngerokok. Dianya bangun tidur langsung nyari rokok, nggak sholat subuh dulu. Haya dia. Kenapa? Nggak pantas anak saya saya larang untuk ngerokok, kok malah saya jadi perokok berat. Eh, ini sifat haya ini apa? Mengajak kita untuk meninggalkan keburukan. Makanya al-haya'u minal iman. Sifat haya, sifat malu itu sebagian dari iman. Tapi sering artikan ini. Al-haya'u minal iman katanya orang haya tidak ketuman. Keliru. Al-haya'u minal iman itu sifat malu itu sebagian dari iman. Kalau orang itu nggak ada sifat malu di hatinya berarti dia nggak punya iman. Ini barometernya yaitu sifat haya itu tadi. Ada nggak rasa malu kepada Allah ada di dalam hatinya? Ini namanya sifat haya itu semuanya datangnya untuk hal-hal yang baik. Nah kalau di Abil Qasim Al-Junaid mengatakan al-haya'u ru'yatul ala' wa ru'yatut taksir fayatawalladu bainahuma halatan tusammu hayaan tusamma hayaan Haya itu adalah ketika kita melihat nikmat dan ketika kita melihat kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat nikmatnya Allah dan kita melihat kekurangannya kita kepada Allah, maka timbul perasaan yang dinamakan haya. Kalau seandainya ada orang ini ada orang itu dia sering ngasih kita uang setiap hari 10 juta. Tiap hari 10 juta, istiqomah. Suatu ketika kita diperintah sama dia, "Eh, tolong kamu ke sana." Ternyata kita lupa, nggak ngerjakan. Gimana perasaan kita? Wah, saya malu mau ketemu sama dia lagi. Dikasih perintah lupa nggak saya kerjakan. Nah, kita gimana sama Allah? Kita sama Allah dikasih nikmat tiap hari berapa banyak? Kasih nikmat mata sama Allah tiap hari. Kasih nikmat telinga sama Allah tiap hari. Kasih nikmat-nikmat anggota tubuh normal semuanya, dikasih nikmat semuanya sama Allah. Nah, kenapa kita nggak malu kalau kita meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Padahal setiap hari Allah ngasih kita macam-macam. Kenapa kok nggak malu kita ini? Masih timbul perasaan malu dalam diri kita. Kita melihat kelalaiannya kita dalam beribadah kepada Allah. Allah ngasih nikmat itu terus-terusan. Bahkan kita maksiat sama Allah ditutupi maksiatnya kita. Tutupi maksiatnya kita. Kemudian sama Allah dikasih rahmat terus. Kasih nikmatnya itu terus. Sekalipun kita ini suka berbuat maksiat kepada Allah. Harusnya kasih sayangnya Allah itu membuat kita ini menjadi malu. Bukan kasih sayangnya Allah ini menjadikan kita semakin wah tidak apa-apa. Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekalipun kita maksiat, yang penting kita nanti tobat diampuni sama Allah. Keliru. Ini orang yang nggak tahu malu namanya. Orang yang punya malu itu ketika dia melihat dirinya, kemudian melihat nikmatnya Allah, melihat kekurangan dirinya, timbul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu diceritakan dalam beberapa kitab Nabi Adam itu kan diperdaya oleh syaitan sampai akhirnya memakan buah khuldi kemudian turun ke dunia diceritakan Nabi Adam itu ketika turun di dunia nggak pernah memandang ke langit sama sekali nggak pernah lihat ke langit sama sekali kenapa malu kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam alaihissalam punya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal Nabi dan dosanya diampuni sama Allah dosa cuma makan buah huldi itu aja dosanya diampuni sama Allah dosanya itu misik malu nah mestinya kita gimana kita sehari maksiat berapa kali gak sanggup ngitung kalau maksiat kalau perbuatan taat oh bisa dihitung maksiat Perbuatan maksiat nggak sanggup ngitung, kok tidak pernah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya ini apa? Kurangnya rasa malu. Rasa malu kepada Allah kurang, rasa malu kepada Rasulullah itu pun juga kurang. Rasa malu kepada Rasul gimana? Rasul itu membawa syariat Islam. Syariat Islam yang sekarang ini kita terima. Ini dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Rasul mempertahankan syariat Islam? Dilempari sudah, dilempari pernah, disiram pakai kotoran pernah, disakiti dirinya pernah, disakiti keluarganya pernah, dikucilkan tiga tahun cuma makan daun-daunan pernah, perang pernah hijrah meninggalkan daerah yang dicintai orang pergi dari kota tempat tinggal itu nggak gampang coba tanyakan sama orang yang sudah pernah merantau keluar kota meninggalkan tempat tinggal itu nggak bukan suatu perkara yang mudah pertimbangannya itu banyak kalau orang mau meninggalkan tempat tinggalnya mau hijrah itu Rasul hijrah meninggalkan tanah kelahirannya kota Mekah yang dicintai hijrah demi untuk mempertahankan syariat Islam. Perang Rasulullah. Kan kalau dalam perang Uhud Rasul itu sampai terkena panah. Terkena panah itu panahnya dalam riwayat itu masuk ke dalam pipinya seperti ini. Itu panahnya. Dan ketika ditarik anak panah ini sama Rasul darahnya itu ditadai di, di tangan Kenapa? Jangan sampai turun ke bumi. Soalnya di kitab-kitab Nabi yang terdahulu itu perjanjian. Kalau ada darahnya Nabi itu jatuh ke bumi, langsung turun balak. Gak nunggu nanti, langsung turun balak di kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran. Di Rasul itu nyelamat kenapa? Jangan sampai darahnya ini netes ke bumi kenapa? Takut mereka yang memusuhi itu kena balak. Padahal dipanah, dilukai seperti itu. Harapannya Pak Rasulullah, mereka memang sekarang memusuhi saya, tapi nanti anaknya insya Allah akan beriman kepada saya. Memang sekarang mereka menolak dakwahnya Islam, tapi keturunannya nanti insya Allah akan menerima dakwahnya Islam. Ini harapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sifat malu kita kepada Rasulullah ini mana? Coba kita lihat. Rasul itu membawa syariat Islam. Diajarkan sama Nabi. Kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'i tabi'in, kepada para a'imah, kepada para ulama, kemudian sampai kepada kita sekarang ini. Dan sampai kepada kita sekarang ini. Nah, kita sudah mengan, sudah menjalankan syariat Islam ini dengan benar apa belum? Diajari sama Rasul, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Sudah diajari semuanya sama Nabi Muhammad. Bangun tidur pertama kali ada doanya. Kemudian wudhu. Bangun tidur itu kemudian doa dulu, kemudian wudhu. Tema wudhu itu basuh tangannya dulu kemudian wudhu. Setelah wudhu, sholat sunnah dua rakaat kemudian sholat subuh syukur-syukur kalau laki kemudian istrinya ada yang nemeni sholat subuh berjamaah di rumah ya sholat subuhnya ada di masjid kemudian untuk kegiatan sehari-hari Rasul itu ngajarkan semuanya mau masuk kamar mandi pakai kaki apa dulu keluar dari kamar mandi pakai kaki apa doanya ada keluar dari rumah kakinya yang keluar pertama kali itu kaki kiri masuk rumah kaki kanan masuk rumah itu mengucapkan salam assalamualaikum kemudian baca doa kenapa sama Rasul diajarkan semuanya itu supaya kita jadi manusia yang beradab nanti kalau kita masuk rumah cuma sekedar masuk rumah biasa aja kita kalau ditanya bedanya manusia masuk rumah sama kambing masuk kandang apa? Gak ada bedanya. Kambing masuk kandang ya masuk. Manusia masuk rumah ada aturannya. Assalamualaikum, masuk kaki kanan dulu. Ini manusia masuk rumah. Semuanya itu sudah diajarkan sama Rasul. Dengan berkorban nyawa, berapa banyak para sahabat. Anaknya sampai jadi yatim, istrinya sampai jadi janda. Demi untuk mempertahankan syariat Islam. Kok sekarang syariat Islam gak pernah kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sekarang ajarannya Nabi nggak pernah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lupakan begitu aja. Nah, di mana rasa malu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian dikatakan pula dalam hadis pernah suatu ketika Ibn Umar itu mendapati Bahwasanya Rasulullah itu melewati sebuah kaum, ternyata di situ ada orang yang masih bilangi orang lain, jangan kamu tuh jadi seorang pemalu. Kemudian dikatakan sama Nabi, da'hu fainal fainal fa innal haya'a minal iman. Karena Nabi, jadi ada orang masih dibilang-bilangi, kamu tuh jangan gampang pemalu, jangan gampang begini. Sama Nabi dibilang, sudah biarkan aja. Sesungguhnya fda'hu fa'innal haya'a minal iman. Karena sesungguhnya malu itu adalah sebagian daripada iman. Ibaratkan malu ini sebagian daripada iman. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat malu. Karena ada idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu itu enggak malu kepada Allah, maka perbuat apa yang kamu mau. Maksudnya apa? Ya masuk kamu mau berbuat apa-apa itu masuk gak malu kepada Allah. Masa kita mau maksiat apa kita itu gak mikir Allah itu lihat apa enggak? Apa enggak ada perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan dimaksud banyak riwayat-riwayat yang menerangkan tentang pentingnya rasa malu. Rasa malu ini kalau dikatakan sifat yang mulia, akhlak yang mulia itu ada sepuluh. Di antaranya apa? Ucapan yang jujur, kelakuan yang baik. Di antaranya juga adalah rasa malu. Kita coba bayangkan, coba bayangkan aja kalau manusia ini nggak dikasih rasa malu sama Allah. Gimana jadinya? Kehidupan kita kalau nggak dikasih rasa malu sama Allah, gimana jadinya? Kacau semuanya. Justru rasa malu ini mengendalikan kita supaya kita itu jadi orang yang berakhlak, jadi orang yang mulia. Katakan pula dalam hadis Rasulullah itu pernah berkata kepada para sahabat, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kamu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Malu kamu sama Allah. Benar-benar malu. Dan dijawab sama para sahabat, "Qulna ya Nabi Allah, innal nastahi walhamdulillah." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kita ini sudah malu sama Allah, alhamdulillah." Sama Allah, laisa dzalik. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Walakinil istihya minallahi haqqal haya. Kan tetapi yang dinamakan malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu antah fadzar ra'sa wa ma wa'a yang pertama, engkau menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala. Gimana? Kepalanya kalau matanya itu melihat kepada yang haram, malu kepada Allah. Kalau matanya itu dikasih nikmat sama Allah, punya mata terang, matanya normal, tapi lebih banyak digunakan untuk nonton TV, untuk lihat komputer daripada lihat Al-Qur'an ataupun lihat kitab, malu sama Allah. Ini yang benar-benar malu. Lisan kita dikasih lisan alhamdulillah normal bisa ngomong. Kadang-kadang suaranya enak, kasih suara enak malah nyanyi. Gak malah ngaji atau gosida, malu sama Allah. Kasih lisan yang normal, ajarkan ilmu sampaikan ilmu, baca Al-Quran, bukan malah lisannya digunakan untuk menggunjing atau mengumpat orang lain. Malu sama Allah, ini termasuk bagian malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih telinga sama Allah, tujuan telinga apa? Untuk dengarkan yang baik-baik. Justru telinga digunakan untuk dengarkan hal-hal yang buruk-buruk, yang negatif-negatif. Malu kepada Allah. Ini baru yang namanya sebenar-benarnya malu sama Allah watahfadul batna wa ma hawa kemudian menjaga perut dan yang ada di sekitar perut menjaga perut apa jangan sampai makan kecuali yang benar-benar halal jangan sampai makan yang haram kerja itu cari cara yang halal cari cara yang haram ini kerja menguntungkan tapi ada unsur ribanya tinggalkan Eh, kalau ada yang namanya syubhat-syubhatnya, ada yang meragukan-meragukan, tinggalkan aja. Lebih selamat kita tinggalkan itu daripada kita tetap bekerja dalam urusan yang seperti itu. Jaga perut dan apa-apa yang ada di sekitarnya perut. Watadzakkarul mauta wal bila. Kemudian engkau itu selalu ingat kepada kematian dan engkau itu ingat bahwasanya dirimu ini akan hancur nanti. Manusia itu kalau sudah dikubur Nanti semuanya hancur kecuali cuma tulang ekornya aja yang kecil. Wal jismu yubla ghairu ajbidha nabi wa ma syahidun balian wala nabi. Sesungguhnya jasadnya manusia itu nanti akan dimakan sama tanah. Akan dimakan sama tanah. Kecuali jasadnya para syuhada dan juga jasadnya para nabi. Nanti ada juga ulama yang menyatakan nanti kita tuh ketika dikubur dalam jangka waktu lima tahun aja sudah hancur kita. Tapi ada tiga golongan manusia yang nggak hancur. Para nabi, para syuhada dan orang yang kalau setelah sholat membaca ayat kursi nggak hancur nanti jasadnya. Makanya sering ditemukan ada jenazahnya sahabat yang mau dipindah sudah ratusan tahun nggak hancur sama sekali. Ada juga Pernah di sebuah daerah itu Jadi waktu itu mau gali Tapi galiannya itu mepet ke kuburan yang lain Ternyata sampai galiannya itu buka kuburan yang lain Dilihat jasadnya itu masih utuh seger Padahal meninggalnya sudah 20 tahun yang, yang sebelumnya Kurang lebih 20 tahunan jasadnya itu masih utuh jadi ada jasad-jasad yang nggak hancur nanti Ada di di bumi tapi kalau lainnya hancur semuanya. Nah, kita sama Allah, kalau kata Rasul, kalau kita itu malu sama Allah, ingat-ingat sama kematian. Kematian itu pasti akan datang sama kita. Terus datangnya kematian itu kapan? Enggak ada yang tahu. Kematian itu dikatakan akrabu ghaibin yuntadhar. Kematian itu ada perkara gaib yang paling dekat. Kenapa? Bisa terjadi kapan saja. Siapa yang bisa jamin kita bisa bangun dari tempat duduk kita dalam keadaan hidup? Gak ada yang bisa jamin. Kematian bisa datang kapan saja. Nabi Muhammad itu orang yang paling takut sama kematian. Nabi itu diantara sunnahnya itu selalu dalam keadaan berwudu. Jadi kalau wudhunya batal itu langsung wudhu lagi. Dan Nabi itu kalau wudhunya batal, saya baca wudhunya batal di sini, tempat wudhunya ada di tiang itu misalkan. Nabi itu nggak langsung wudhu, apa? Tayamum dulu. Kenapa? Aku takut umurku tidak sampai untuk bisa sampai ke situ. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan nggak, Dalam pikiran kita, nanti insya Allah umur 80 tahun kita ini baru mati. Siapa yang jamin? Berapa banyak orang yang masih muda meninggal dunia? Banyak duduk ngobrol sama temennya duduk ngobrol sama temennya habis itu lendetan sebentar meninggal banyak kejadian seperti ini waliyatubillah saya pernah dengar itu pernah ada satu kejadian orang main kartu main kartu sama temennya itu tengah-tengah main kartu kok perutnya sakit ya nyenden di kursi sebentar meninggal jadi kejadian-kejadian orang meninggal itu bisa terjadi kapan saja. Nah, kita sudah ingat apa belum sama kematian? Kemudian waman aradal akhirata taraka zinatad dunya. Padahal siapa yang menginginkan akhirat, maka tinggalkanlah banyak mikiri urusan dunia. Ya kan. Kalau pengen akhirat jangan banyak mikir urusan dunia. Hidup kita kalau sama Allah dikasih kaya, syukuri alhamdulillah, bantu orang yang nggak mampu. Jangan fokusnya itu untuk mikir dunia terus. Kadang-kadang sudah dikasih rezeki banyak sama Allah, masih ada di otaknya urusan dunia terus. Berarti nggak kepengen akhirat ini. Faman fa'ala dzalika faqad istahya yakni minallahi haqqal haya. Barang siapa sudah menjalankan semuanya ini, tadi ini sudah dijalankan semuanya maka berarti dia sudah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu kalau sudah menjalankan semuanya ini jaga kepala jaga perut ingat sama kematian berarti dia itu sudah betul-betul malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dikatakan dalam sebuah riwayat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayaan minal azrai fi khadriha fi khidriha dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah itu disifatkan Rasulullah itu lebih pemalu daripada gadis yang dipingit sifatnya Rasul Rasul itu rasa malunya itu luar biasa Bahkan lebih pemalu daripada gadis yang dipingit. Gadis-gadis zaman dulu itu itu biasanya dipingit sama orang tuanya. Sampai usia balik kemudian dinikahkan. Dipingit itu jangankan keluar rumah, keluar kamar aja jarang. Pemalu. Kira-kira gadis yang dipingit dari kecil nggak pernah ketemu dengan orang laki, terus kok papakan dengan orang laki yang bukan mahram gimana? Lari. Kenapa? Takut, malu. Betul-betul malu dia. Nah Rasul itu disifatkan seperti gadis lebih pemalu daripada gadis yang pemalu. Kenapa? Makannya sedikit. Gadis pemalu itu kalau kita lihat makan gimana? Ya, eh, makannya sedikit aja. Duduknya gimana? Duduknya itu dingkluk. Menundukkan kepala. Lah Nabi itu kalau dilihat gerak-geriknya itu lebih pemalu daripada gadis yang pingitan. Jadi kalau duduk itu Rasul menundukkan kepala. Makannya sedikit. Gadis pemalu kalau ketawa gimana sih? Gadis pemalu tuh kalau ketawa ya ketawanya biasa, nutupi ketawanya itu cuma senyum. Rasul seperti itu. Kalau duduk itu menundukkan kepala, kalau makan itu sedikit, kemudian dia kalau misalkan Rasul ini kalau kumpul ketawa juga tertawanya itu cuma senyum. Nah, kalau gadis-gadis zaman sekarang ini gadis zaman sekarang nggak ada rasa malunya sama sekali. Padahal dikatakan sama para ulama al haya'u hasanun wa minal mar'ati ahsanu. Sifat haya itu bagus sifat malu itu bagus. Tapi kalau dari orang perempuan itu lebih bagus lagi. Al haya'u hasanun wa minal mar'ati ahsanu. Haya itu bagus tapi kalau dari perempuan itu lebih bagus lagi. Nah, repotnya sekarang kalau kita sudah lihat Rasul itu lebih pemalu daripada gadis pingitan. Ini kalau gadis-gadis zaman sekarang Masya Allah, duduknya nggak cuma dingkluk, kakinya diangkat ke atas. Ketawanya, kalau orang jauh ketawanya itu, ya, ya Allah, sampai ke jaran ketawanya itu, kakak kakak kiki kiki. Makannya ngeri makannya, undi-undi masuk, bakso dua mangkok, es teler, tahu campur, gorengan, kabeh masuk. Kenapa? Rasa malunya itu sudah tidak ada sekarang. ada sahabat Nabi, ada sahabiah. Ya. Itu nih ini masalah aurat ya, perhatiannya sama aurat. Ada seorang sahabiah ya, itu sakit ayan. Jadi dia itu tengah-tengah dan tahu-tahu jatuh. Ini suatu ketika datang sama Nabi. ya, ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan. Saya ini sering jatuh. Gimana ya Rasul? Kemudian sama Rasul dijawab, "Kamu mau saya doakan dari penyakit ayanmu supaya cepat sembuh?" "Oh iya, saya mau." Tapi kalau kamu bersabar, kamu tetap dalam penyakit ayan, tetap kena ayan, insya Allah kamu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita milih mana? Milih sembuh dan masuk surga ya. Kalau kita. Ini sahabat suruh milih. Milih mana? Sembuh tapi belum tentu masuk surga atau sabar nanti dijamin masuk surga. Kata sahabiah ini, ya Rasulullah, saya milih sakit tidak apa-apa, yang penting saya masuk surga. Ini kata seorang sahabat perempuan ini. Nabi sudah, tapi ya Rasulullah, saya itu kalau ketika nggak sadar saya itu kalau ketika nggak sadar itu sering aurat saya ini kebuka. Auratnya saya ini sering kebuka. Saya minta doa aja supaya ketika saya itu ayan nggak sadar aurat jangan sampai kebuka. Auratnya jangan sampai terbuka. Ya ini coba kita lihat. Ini seorang sahabat perempuan nggak sadar membuka aurat itu kepikiran sampai minta doa sama Nabi. Lagu sekarang sekarang ngakunya mukmin, ngakunya muslim, ngakunya umatnya Nabi Muhammad, tapi buka aurat dalam keadaan sadar gak malu sama sekali. Auratnya dibuka terang-terangan. Aurat dibuka gak pakai kerudung. Wah gak pakai kerudung kan sekali-sekali cuma acara kemanten aja kan perempuan semuanya. Siapa yang ngomong acara kemanten perempuan semuanya? Dan mempelai prianya, mahram kamu. Tukang fotonya mahram kamu. Nanti laki-laki yang ikut foto di sana mahram kamu. Mahram semuanya itu. Tidak pakai kerudung itu. Haram ini. Ini tidak punya rasa malu ini perempuan model begini ini. Auratnya perempuan itu memang ada khilaf. Kalau Imam Syafi'i menyatakan auratnya perempuan itu seluruh tubuh tanpa ter terkecuali. Jadi harus pakai cadar semuanya. Harus pakai kaos tangan semuanya. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik menyatakan yang biasa kita ikuti Imam Malik, terus bagian ulama juga ikut Imam Malik itu menyatakan auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini auratnya perempuan. Ini auratnya perempuan ini. Jadi kalau misalkan ada perempuan nggak pakai cadar nggak apa-apa. Apa? Enggak ada masalah asalkan apa pakai kerudung kerudung ya, dan rambutnya nggak nggak kelihatan ya. Sekarang pakai kerudung rambutnya dikeluarkan sebagian malahan. Model-model baru lagi. Pakai kerudung rambutnya itu ditutup, kemudian pakai baju yang cuma kelihatan telapak tangannya aja. Lah kalau kelihatan segini ya tidak ter terbuka auratnya haram ini berarti. Itu loh masalah pakai kerudung, masalah tutup aurat. Kok tidak malu sama Nabi? Nabi sudah bawa syariat Islam. Nabi sudah ngajarkan seperti itu. Yang ngajari tutup aurat itu siapa toh? Yang ngajari yang ngajari tutup aurat itu ustadz apa nabi? Nabi yang ngajari tutup aurat. Yang ngajari tutup aurat ini semua nabi. Ini ajarannya Rasul. Lah sekarang mau kita tinggalkan? Di mana rasa malu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hasil memang sifat malu ini sudah langka kalau kita lihat zaman sekarang. Perempuan-perempuan zaman dahulu itu Fatimah Fatimatuz Zahra kenapa beliau itu minta dimakamkan di malam hari? Dan yang pertama kali orang dimakamkan diangkat jenazah pakai keranda itu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kenapa? Malu sama orang-orang yang tak takziah padahal sudah meninggal. Padahal sudah meninggal itu misi mikiri masalah aurat. Kok yang hidup kok tidak mau mikir masalah aurat sama sekali? Biarkan aja, tidak apa-apa. Terbuka auratnya tidak apa-apa. Nanti kalau kena musibah diuji sama Allah baru sedih nangis. Ya Allah hidup saya kok penuh cobaan, saya diuji terus. Lah aurat ya ditutup kok keluarganya dibiarkan buka aurat gitu kepengen dapat rezeki yang barokah dari Allah ya nggak mungkin ya nggak berkah-berkah kalau orang itu kepengen urusan dunianya ini beres urusan akhiratnya dibereskan dulu urusan akhiratnya sama Allah ini dibereskan semuanya sholat kerjakan zakat kerjakan anak kita sholatnya kita perhatikan auratnya kalau punya anak perempuan punya anak perempuan ini berat auratnya kita perhatikan Insya Allah urusan dunianya nanti dikasih beres sama Allah. Nama Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih. Ini beliau itu seorang ulama, muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini dia punya gelar alamatud dunia. Orang paling alim sedunia, Habib Abdurrahman bin Fakih ini. Itu dikatakan itu ulama-ulama yang beliau yang belajar sama beliau dari Mekah dari Mesir. Itu semuanya kepengen tahu, kenal sama Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih. Seorang ulama, luar biasa. Beliau itu pernah suatu ketika, ini kalau kita mau lihat keluasan ilmunya ya. Beliau pernah suatu ketika itu mau pergi haji pakai pakaian biasa, bukan pakai pakaian ulama. Datang ke kota Zabit. Kota Zabit itu tempatnya para ulama. Di Yaman Utara kalau tidak salah. Dia datang ke sana hadir pengajiannya seorang Ustaz Habib, seorang ustaz. Duduk di sana dia, kemudian gurunya ini ngasih pertanyaan yang susah sama para muridnya. Dilihat muridnya nggak ada yang bisa jawab semuanya. Dia jawab sebelahnya, "Ih, jawabannya itu begini begini begini." Sebelahnya langsung ngacung. "Wahai guru, jawabannya begini begini begini." Gurunya mungkin paham, ini biasanya waktu pengajian tidur kok bisa jawab orang ini. Tanya, eh dapat jawaban dari mana? Gak mungkin dari kamu itu jawabannya. Ini dari orang di sebelah saya ini. Datangi. Fulan, antum siapa? Saya Abdullah. Lama ini saya tahu kalau semua orang itu hambanya Allah. Nama kamu siapa? Saya Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Ya Allah, ini rajanya para ulama ini. Sudah. Langsung disuruh ngisi pengajian. Ustadznya tadi turun ikut dengarkan pengajiannya. Akhirnya ini Habib tinggal di sana. Tinggal di kota Zabid itu tiga hari. Ini keluasan ilmu ya. Tiga hari itu dia bahas tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Bahas tafsir Fatihah. Baru sampai Bismillahirrahmanirrahim. Baru sampai huruf baknya. Baru sampai nerangkan titiknya huruf bak itu tiga hari. Nerangkan titiknya Bismillahirrahmanirrahim itu tiga hari. Kita bayangkan keluasan ilmunya seperti apa. Ini baru titiknya. Karena memang para ulama itu mengatakan intinya Al-Quran ini di surat Fatihah. Intinya Fatihah di Bismillahirrahmanirrahim. Intinya Bismillahirrahmanirrahim itu ada di huruf ba. Intinya huruf ba ada pada titiknya. Kenapa titik huruf ba itu ada di bawah? Kenapa kok nggak di atas? Kenapa huruf hijaiyah kan pertama alif ba? Kenapa pertama kali huruf di Al-Qur'an itu bukan alif, tapi kenapa kok hurufnya itu ba? Itu ulama itu buat ringkasan semuanya itu banyak panjang sekali. Ini beliau nerangkan titiknya huruf ba tiga hari. Pernah suatu ketika beliau ini beliau suatu ketika ini yang alim seperti itu aja suatu ketika sama Allah diuji, dimasukkan penjara tanpa sebab. Ditahan secara zalim. Ketika beliau di penjara mikir. Kalau kita sekarang kan enggak, kita kan sekarang langsung cari pengacara kan. Dia enggak, beliau mikir. Amalan saya yang kurang apa ya? Sholat beres, puasa beres. Anak-anak ditanya, panggil semua anak-anaknya. Anak-anaknya sholatnya beres, puasanya beres, zakatnya juga beres, sodakohnya juga beres. Anak-anak beres semuanya itu amalannya. Ternyata setelah diselidiki dia punya pembantu pembantunya itu meninggalkan suka meninggalkan sholat. Jadi pembantunya itu biasanya diawasi, ayo sholat. Ini sekali waktu pembantunya nggak diawasi sampai akhirnya meninggalkan sholat, sama Allah dikasih peringatan di penjara dia sama Allah. Nah, nah kita kalau mau urusan dunia kita ini beres, bereskan dulu diri kita dan bereskan dulu orang yang jadi tanggungannya kita. Terutama kalau punya anak laki kita lihat sholatnya, kita lihat baca Al-Qur'annya. Al kalau punya anak Al-Qur'an eh, punya anak perempuan, apa anak Al-Qur'an? Punya anak perempuan pengawasannya double. Maksudnya double apa? Selain dilihat sholatnya, selain dilihat bacaan Qur'annya, lihat pakaiannya. Lihat kemana dia pergi, sama siapa dia pergi. Lihat pakaiannya. Pakaian pantas enggak? Dan pakaian itu menutup aurat, tapi haram. Ada pakaian menutup aurat tapi haram, celana ketat. Itu menutup aurat tapi haram hukumnya. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Nah, kita lihat. Makanya penting sekali dikatakan oleh beliau Habib Abdullah bin Alwil Haddad rasa malu itu penting. Jadi nggak sama antara rasa malu yang terpuji dengan rasa pengecut yang tercela. Walhasil setiap perasaan malu yang mengajak kita untuk meninggalkan keburukan dan mengajak kita untuk mengerjakan kebaikan itu berarti sifat malu. Tapi kalau ada perasaan yang mengajak kita meninggalkan kebaikan, datang pengajian malu, membaca, mau belajar ngaji malu, mau sholat duha malu, mau apa-apa itu semuanya malu dalam hal kebaikan, itu bukan malu, tapi itu namanya sifat pengecut. Sifat pengecut adalah sifat yang tercela. Rasul bahkan dalam doanya Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Dan Rasul itu berdoa minta sama Allah dijauhkan daripada sifat pengecut. Oke, ya, jangan jadi kita ini orang yang pengecut, tapi jadilah kita ini orang yang memiliki rasa malu rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan keberkahan, pertemuan yang mendatangkan kemuliaan. Insya Allah tidak akan dibangkitkan kita dari tempat ini, melainkan Allah sudah mengampuni semua dosa kita, mengabulkan semua hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, memberi petunjuk kepada diri kita dan diri, kepada keluarga kita, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad, umat yang akan menggembirakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 habib Nasiruddin al Zad al fakih al Muqaddam Muhammad bin Ali Balbi thumma larul habib Nasiruddin al Zad Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Asyka wal habib Bakar Asykaran wa habib Ali bin Abu Bakar Asykaran wa habib Abdullah bin Abu Bakar al Tusalakbar wal habib Bakar an thumma Khairul Habib wa Fakhrul juz Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad al Habsi wal Habib Abdurrahman al Jufri wal Arsi summa Khairul Habib bin Yusuf bin Abid al Hasani summa Khairul Habib bin Qutb al Anfas al Habib Umar bin Abdurrahman al Taus wa Syekh Ali bin Abdullah Baras summa Khairul Habib bin Qutb al Usyar wa Qadil Bad wal Bilad al Habib Abdullah bin Ali al Haddad wal Habib Ali bin Abdullah al Idrus wal Habib Ahmad bin Zain al Habsi wal Habib Ali bin Abdullah Sikaf summa Khairul Habib bin Nasir al Zaid al Habib Sikaf bin Muhammad al Sikaf jami'ul wa jami'ul aduh summa Khairul Hasan bin Shalal Bahar wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Bakar bin Abdullah bin Talib al Atas ثم إلى روح الحبيب بن سيدنا الجد الحبيب محسن بن علوي السقف والحبيب بن شيخنا كدوة الحبيب بن علي بن محمد الحبسي والحبيب عبد القدير بن كتبان والحبيب أبو بكر بن مار بن يحيى والحبيب بن شيخ بن كدوة حبيب بن أبو بكر بن محمد السقف والحبيب علي بن إبراهيم السقف والحبيب إبراهيم بن أجل السقف والحبيب بن الحبيب عبد القدير بن عبد الرحمن السقف والحبيب محمد أنس بن علوي الحبسي والأستاذ محمد نجيب بن السقف والحبيب صالح بن محمد السقف وأصولهم وفروهم لمدتهم ومساههم وإخوان المتسبين الأجمعين ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومشاهد هذه الجهة بهجم أن الله أسرار من الله وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهدنا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلم التأويل ويجعل سيدنا محمدا لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويسوي أرزقنا ويشفي مرضانا ويؤوي مبتلانا ويزودنا التقوى ويحفظنا من كل rahmatan wa balwa wa yaqdi jami'i duyunina daina dunya bil maizera wa idana wa al akhirah bil maghfirah wa yahbulana wa iyyahum wa habu likul madil rijal minal ulum wa amal wa akhlaq wa niyat wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقربات لنا في ديننا ما أهل الكنس أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وهلكنا أتياء علما نهدى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون wa qadhi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul mannun wa stur anta akrama man satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linasi wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbi masabihil hurar Allahumma hadina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ولا تولدنا وليا